tanda bahwa dia orang yang celaka, wabawari dan binasa. Kalau dia kurang adab, dia qalil adab kepada orang tuanya, dia kurang adab kepada gurunya, dia kurang adab kepada yang lebih tua dan yang lainnya. Ini orang seperti ini apa? Unwanu shakawatihi wabawarihi. Tanda orang itu celaka. Tanda orang itu ini pasti binasa orang ini dengan qalil adabnya dia, kurang ajarnya dia, dia pasti pasti Dia, dia pasti pasti binasa. tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam mereka sakur? Mereka menjawab, kami dahulu tidak sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kamu telah meninggalkan saya. Apakah ia telah memasukkan kamu ke dalam neraka kantor? Pemuda guru tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kamu telah meninggalkan sholat, kami telah meninggalkan sholat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين سلككم في سقر عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين قالوا لم نك من المصلين أشهد bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma lahu, Allahumma wa alaih. Ya Allah ampuni dosanya, Ya Allah berikan taubat kepadanya. ketahuilah bahwa sholat adalah salah satu dari rukun Islam lima. Sholat lima waktu adalah yang terpenting setelah Jadwal kajian bersama Ustadz Abu Haidar Asundawi Hafizullah Ta'ala di Bandung. Senin pagi setiap pekan. Tempat Masjid Umar bin Khattab, Komplek Radio Roja Bandung, Kampung Lembur Tengah, Desa Selacau, Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat membahas kitab Sulus Salasah dimulai pukul 5.30 sampai dengan 7 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Senin pagi, pekan kedua, tempat Masjid Pusdai, Jalan Diponegoro, nomor 63 Bandung, membahas kitab Cukuplah Kematian sebagai Nasihat, dimulai pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Selasa pagi, pekan ke-1, 2, dan 4 tempat di Masjid Raya Cipaganti di Jalan Raya Cipaganti nomor 85 Bandung membahas kitab Asbabu Ziyadatil Iman wa Nuksonihi sebab-sebab naik turunnya iman dimulai pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Selasa pagi pekan ketiga tempat Masjid Uswatun Hasanah Rooftop Pasar Baru Trade Center Jalan Oto Iskandar Dinata nomor 70 Bandung membahas kitab Berkelana ke Alam Kubur dimulai pukul 10 pagi sampai dengan 11.30. Selasa sore setiap pekan, tempat Masjid Umar bin Khattab, Komplek Radio Roja Bandung, Kampung Lembur Tengah, Desa Salacau, Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, membahas kitab Bulugul Marong menggunakan bahasa Sunda, dimulai pukul 16 sampai dengan 17. Kamis sore setiap pekan 1, 2, dan 4. Tempat Masjid Agung Al-Ukhwah Jalan Wastu Kencana nomor 27 Bandung membahas kitab Atufah Al-Iroqiyah fil Amali al qolbiyah mendalami amalan hati dimulai pukul 16.30 sampai dengan 17.30. Jumat pagi setiap pekan. Tempat Masjid Umar bin Khattab, Komplek Radio Roja Bandung, Kampung Lembur Tengah, Desa Selacau, Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, membahas kitab Riyadus Solehin menggunakan bahasa Sunda dimulai pukul 5.30 sampai dengan pukul 7 pagi. Jumat sore setiap pekan, tempat Masjid Darul Ihsan Telkom Corporate University, Jalan Geger Kalong Hilir, nomor 47 Bandung, membahas kitab Al-Qaulul Mufid ala Kitabit Tauhid dimulai pukul 16.30 sampai dengan 17.30. Sabtu sore setiap pekan. Tempat Masjid Raya Cipaganti, Jalan Raya Cipaganti nomor 85 Bandung. Membahas kitab Bulughul Maram dimulai pukul 16.30 sampai dengan 17.30. Ahad pagi, pekan 1, 2, dan 3. Tempat Masjid Al-Furqon, Jalan Jurang Bandung, membahas kitab Riyadus Solihin dimulai pukul 9 sampai dengan 10.30. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa orang yang menelusuri suatu jalan dalam rangka untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan bagi orang itu jalan menuju surga. Muhsinin Rutin dan tetap Roja Bandung. Kami membuka kesempatan untuk Anda Muhsinin dan pendengar Radio Roja Bandung untuk berpartisipasi dalam pengembangan dakwah di Kota Bandung melalui donasi untuk operasional Roja Bandung. Adapun program Muhsinin rutin dan tetap untuk operasional Roja Bandung diantaranya melalui transfer bank ke rekening Mandiri Syariah di nomor 7771014 768 atas nama Yayasan Tarbiyah Sunnah garis miring media. Setelah melakukan transfer, Anda bisa melakukan konfirmasi melalui SMS ke nomor 0821 2222 1476 dengan format donasi RRB spasi tanggal transfer. Bagi Anda yang mempunyai keterbatasan waktu, namun ingin berdonasi untuk operasional Roja Bandung, kami menyediakan canceling untuk diantar ke tempat Anda. Dan kami akan melakukan penjemputan untuk area Bandung dan sekitarnya untuk mempermudah Anda yang ingin berdonasi kapanpun. Untuk penyimpanan canceling Roja, Anda bisa mengirimkan SMS dengan format canceling RRB spasi alamat lengkap dikirim ke nomor 0821 2222 1476. Dan untuk penjemputan donasi, Anda bisa mengirimkan SMS dengan format jemput donasi RRB spasi alamat dikirim ke nomor 0821 2222 1476. Kami ucapkan syukron wa jazakumullahu khairan kepada para muslimin yang telah berdonasi untuk operasional dakwah Radio Roja Bandung selama ini. doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta agar diberikan akhlak yang mulia. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa ant. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Seorang berusaha pada doa ini. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi. Ya Allah, tunjukkanlah aku, berilah aku jalan menuju kepada akhlak yang mulia. La yahdi li ahsaniha illa ans karena tidak ada yang bisa beri petunjuk kepada aku kepada akhlak yang terbaik kecuali engkau ya Allah wasrif anni sayyi'ah dan palingkan aku dari akhlak yang buruk la yasrifu anni sayyi'ah illa ans tidak ada yang bisa memalingkan aku dari akhlak yang buruk kecuali engkau الفقه Orang mengatakan kita anti solawatan. Kata siapa? Setiap kali kita menyebut atau mendengar nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita selalu bersolawat. Setiap malam Jumat, hari Jumat kita sesering mungkin bersolawat. Solawat bagian dari syariat. Solawat perintah Al-Quran. Inna Allahumma laikatu yusulunalan. Nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallam taslima. Yang kita wanti-wanti jangan berbuat bid'ah dalam bersolawat. Solawat silakan, tapi yang benar gitulah Ya. Ada anak kecil Sholat tadi nak nasolat Kamu tuh jangan main-main sholat Daripada sholat begitu pulang saja ya, Daripada main-main bukan dari Anaknya itu bilang saya dilarang sholat sama si bapak itu. <laughs> Bapaknya marah. Siapa yang melarang anak saya sholat? Kita aja bukan melarang sholat tapi melarang herai di dalam sholat. Salah paham. Ya. mendukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store www.ufitstore.com Mintalah kepada Allah ilman nafi'ah yang menunjukkan kepada kita yang halal dan yang haram. Yang menerangi jalan kita sehingga kita tahu mana yang boleh dilakukan dan mana yang seharusnya ditinggalkan. Kemudian beliau memohon kepada Allah warizqan tayyiban. rizki yang halal dan baik kita melihat juga sudah muncul manusia-manusia yang tidak pernah berpikir apakah yang dia makan halal atau haram. Yang penting buat dia keluargaku bisa makan. Yang penting buat dia aku bisa punya rumah. Yang penting buat dia aku bisa bersenang-senang. Padahal daging yang tumbuh dari haram maka neraka adalah tempat yang paling pantas buat dia. Maka kita memohon kepada Allah, suruh istri kita juga berdoa, suruh anak-anak kita juga berdoa. Bapaknya mau cari rizki, mintakan kepada Allah supaya yang dibawa pulang adalah yang halal. Jauhkan kita dari falsafat orang-orang yang tidak benar, yang mengatakan yang haram saja susah, apalagi yang halal dari dulu. Dari dulu, dari sejak zamannya Rasul SAW, yang haram itu susah. Dan yang haram itu mudah. Tapi manusia terkadang mengambil jalan pintas untuk mencari yang haram. Tanyakan kepada perampok-perampok yang dia merampok miliaran rupiah, seminggu habis Seminggu habis. Tak akan dibawa kemana duitmu? Nggak itu. nggak baik. Mengumpulkan harta yang banyak tapi Allah tidak memberikan berkah kepada Yang hanya akan mewariskan penyakit kepada tubuhnya dan tubuh keluarganya. Maka mintalah rizqan thayyiban. Karena kita memang hidup di dunia ini. Kita hidup di dunia. Kita butuh ongkos Jangan cuma duduk di masjid, beribadah, berfikir hujan akan turun dengan emas-emas yang turun dari dunia. Rasulullah SAW bekerja. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam berusaha, tapi beliau juga berdoa memohon kepada Allah rizqan thayyiban. Yang ketiga, wa amalan mutaqabbala dan amalan yang diterima Assalamualaikum. Gimana? Menarikan videonya? Saksikan video-video UFIT TV lainnya di www.ufit.tv. Nonton UFIT TV yuk! Hendaknya begitu dipuji orang kita membaca doa yang biasa dibaca oleh Abu Bakar As-Siddiq. Apa doa dipuji orang? Coba saya yang tahu? Nggak Kayaknya nggak pernah dipuji orang di sini. Karena kan kalau sering dibaca berarti insya Allah masih ingat dong. Apa? Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yadhunnun waghfir lima la allahu Ya Allah, indah sekali doa ini. Ya Allah, janganlah kau hukum aku disebabkan pujian-pujian yang mereka lontarkan. Jadi jaga hatiku, jangan sampai aku lalai sehingga aku ria. Janganlah engkau hukum aku karena pujian yang mereka lontarkan. Lalu yang kedua, jadikanlah aku lebih baik daripada apa yang mereka duga. Jadi jadikanlah aku lebih baik daripada pujian yang mereka sampaikan dan maafkanlah kesalahan-kesalahanku yang mereka tidak ketahui. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah akan permalukan mereka seperti dalam Sahih Al Bukhari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sama sama Allahu bih, wa man yurai yurai bih." Barang siapa yang di dunia dia beramal soleh untuk agar disebut-sebut namanya, maka Allah akan menyebut membongkar rahasianya di akhirat kelak. "Wa man yurai yurai bih." Barang siapa yang beramal soleh di dunia untuk agar dilihat oleh orang Allah akan menampakkan niat busuknya nanti di akhirat kelak di hadapan khalayak dipermalukan dipermalukan ini suatu hal yang sangat Ya antum saja dibong, dibongkar aibnya di hadapan 10 orang antum malu. Bagaimana di, dibongkar di hadapan banyak orang? Dibongkar niat busuk antum. Selama ini orang menyangka antum orang yang ikhlas, penampilannya luar biasa, penyampaiannya luar biasa. Ternyata niatnya busuk, ingin disanjung, ingin dipuji, ingin dihormati, ingin satukan. Maka Allah akan bongkar niat tersebut pada hari kiamat kelak.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 Juga para pendengar Radio Roja Bandung baik melalui radio, melalui streaming, melalui YouTube, melalui Facebook. Para pendengar radio Albayan Cianjur, pendengar radio Riyadul Jannah Tasikmalaya, pendengar radio RIS di Kebumen, para pemirsa hmm, Surau TV Padang di mana saja Anda berada. Alhamdulillah sore ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang amalan hati Pembahasan kita sudah sampai pada bab tawakal Kita sudah terangkan makna tawakal Sudah membahas, ayat-ayat dan hadis-hadis tentang tawakal Kita akan lanjutkan Tawakal adalah kewajiban bagi setiap orang Baik orang khusus atau orang umum Orang umum, orang awam Umumnya kaum muslimin Orang khusus adalah para ulamanya Para wali Allah Orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi Karena ilmu dan amalnya Semuanya terkena dengan kewajiban bertawakal. Kenapa ini dibahas? Sebab ada orang sebagian yang beranggapan bahwa tawakal hanya untuk orang umum saja. Tidak berlaku bagi orang khusus. Ada yang berpendirian demikian. Dan ini sejak zaman dahulu di kalangan para pengamal tasawuf, para sufi, mereka meyakini beberapa amalan dalam syariat Islam hanya berlaku untuk orang awam, orang umum dan tidak berlaku bagi orang-orang khusus. Baik amalan lahiriah ataupun amalan hati seperti tawakal. Dan Keyakinan seperti itu sejak zaman dahulu kala pun sudah dibantah oleh para ulama. Di antara Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Dan ini salah satu bantahannya. Kenapa tawakal adalah kewajiban bagi semua orang, termasuk orang khusus apalagi para wali Allah? Beliau berkata, "Wat tawakkul min a'malil qulub." mislu mahabbatillahi wal ikhlasi lahu. Tawakal termasuk amalan hati seperti mahabbah dan seperti ikhlas. Seperti mencintai Allah, seperti ikhlas kepada Allah. Itu amalan hati. Tawakal juga amalan hati. Berkata Imam Ahmad rahimahullahu taala, "At-tawakkul amalul qalbi." Tawakal itu adalah amalan hati. Wa huwa al maqamatil ma'muri biha al-amah wal khasah ala sawa. Dan tawakal merupakan amalan yang diperintahkan baik kepada orang umum ataupun kepada orang khusus secara sama. Orang khusus, para ulamanya, para wali Allah, bahkan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam pun diperintahkan untuk tawakal oleh Allah Ayatnya sudah kita terangkan pada pertemuan yang lalu Seperti umpamanya Al-Quran Surah An-Naml 79 Fatawakal Allah innaka alal haqqil mubin Maka bertawakallah engkau hei Muhammad kepada Allah karena sungguhnya engkau berada di atas kebenaran yang nyata. Ayat ini perintah Allah kepada pribadi Nabi Muhammad SAW. karena digunakan domir mukhatab mufrad. Mukhatab itu orang kedua, kamu. Mufrad itu tunggal, seorang kamu seorang. Dipakai kata-kata ka fatawakal. Bertawakalah kamu seorang. Yang dimaksud kamu di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan fatawakkalu 'ala Allah, tidak jamak tapi kepada seorang. Innaka sesungguhnya engkau bukan innakum. Engkau di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad diperintahkan untuk tawakal. Kalau perintah ini ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada pengkhususan untuk beliau, berlaku umum untuk seluruh umatnya. Tapi minimal Nabi Muhammad sendiri kena dengan perintah tawakal. Dalam surah Ali Imran 159 pun Allah berfirman faida azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kalau kamu sudah berazam, hai hey Muhammad, berazam itu sudah memiliki tekad keinginan kuat untuk mengamalkan satu kebaikan. Sudah bertekad sudah berniat dengan niat yang kuat maka tawakallah engkau kepada Allah sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal ini pun perintah Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara pribadi dan berlaku untuk seluruh umatnya jadi bukan hanya para ulama, bukan hanya para wali, Bahkan para nabi termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun diperintahkan untuk bertawakal. Maka tak ada orang yang bisa lepas dari kewajiban bertawakal. Tapi ada sebagian orang yang menyatakan tawakal adalah khusus untuk orang-orang yang awam. Dan ada kitab yang bahas itu Namanya kitab Manazilus Sairin Dia menyatakan Bahwa Annat tawakkula Min maqamatil amah Bahwa tawakal adalah termasuk Kedudukan yang hanya layak untuk orang awam Untuk orang umum Dikatakan dalam kitab Manazilus Sairin Atawakkal Killatul Amr Ila Malikihi Watta'wilu ala wakalatihi Wahuwa min as'abin manazilil amati alaihim Wa auhas subuli indal khassah Kata pengarang kitab Manazilus Sa'ilin. Kita sudah terangkan pengarangnya siapa. Al-Hawi ya, seorang sufi. Bahwa tawakal adalah menyerahkan urusan kepada yang menguasainya. Kepada pemilik dari urusan itu. Yaitu Allah Azza wa Jalla. Dan menyerahkan titipan atau wakalah atau tugas itu kepada pemberi dari titipan tadi yaitu kepada Allah dan ini termasuk kedudukan yang terberat bagi orang awam tapi jalan terlemah bagi orang-orang khusus Abu Abbas bin Al-Arif menyatakan At-tawakkul huwa lil awwami aidan. Tawakal termasuk juga untuk orang awam. Kata beliau termasuk tawakal Allah hanya khusus untuk orang awam. Kenapa demikian? Nah, dia menyatakan demikian dengan alasan yang rasional alasan yang didasarkan kepada logika dan rasio semata-mata. Akibat dari memahami masalah amalan hati dengan rasio, dengan logika, kesimpulannya bertolak belakang berbenturan dengan ayat dan hadis yang sahih. Apa alasan rasionya? Mereka menyatakan, "Anna tawakkula مناضلة عن النفس في طلب القوت والخاصة لا يناضل عن نفسه وقالوا المتوكل يطلب بتوكله أمرا من الأمور والعارف يشهد الأمور مفروغا منها فلا يطلب الشيء Hmm, coba lihat. Sesungguhnya tawakal adalah kebutuhan jiwa untuk mencari konsumsi jiwa, untuk memperoleh konsumsi jiwa. Orang-orang khusus jiwanya tidak membutuhkan apapun. Itu kata mereka. Orang yang tawakal dengan sikap tawakalnya mencari atau menginginkan sesuatu. Sedangkan orang khusus para wari Allah menyaksikan bahwa segala sesuatu itu nol, tidak ada manfaatnya, maka mereka tidak menginginkan sesuatu apapun. Jadi tawakal ini ya menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa dan mengharapkan bantuan dari Allah untuk menyelesaikan urusan dunianya atau urusan agamanya. Ada keinginan yang dia inginkan terhadap urusan dunia yang dia bertawakal kepada Allah dalam urusan itu. Seperti umpah seseorang mencari nafkah. Dia sudah berusaha dengan cara dagang, dengan cara kuli, dengan cara apapun berdoa juga. Ya berdoa, ya ikhtiar. Ha, setelah berdoa, setelah ikhtiar, dia serahkan hasil akhirnya kepada Allah. Ada enggak harapan untuk berhasil? Ya, berarti dia masih menginginkan sesuatu dari dunia ini. Dan itu hanya layak bagi orang awam, kata mereka. Orang khusus para wali Allah nggak butuh sesuatu pun dari dunia ini, maka tidak butuh tawakal. Logis nggak? Seperti logis. Kalau seperti apa? Berarti tidak logis. Ya, orang ini seperti pinter. Berarti tidak pinter ya, bodoh. Orang ini seperti monyet. Berarti bukan monyet, cuma mirip. Nah, seperti itu berarti bukan. Jadi seperti logis, seperti rasional, seperti masuk akal. Tapi kesimpulan akhir kok bertolak belakang dengan ayat. Ayat aja memerintahkan Nabi Muhammad SAW disuruh tawakal. Para nabi yang lain disuruh tawakal. Perintah kepada para orang-orang bertakwa, orang yang beriman, tawakal. Dan tawakal merupakan wujud nyata dari keimanan sebagaimana ayat wa 'alallahi falyatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah hendaklah kalian semua bertawakal kalau kalian ada iman. Kalau kalian iman. Kalau enggak tawakal berarti enggak ada iman. Jadi tawakal itu aplikasi, salah satu aplikasi wujud dari keimanan. Nah, orang khusus seperti para wali Allah punya iman enggak? Punya, imannya apa? Kuat, berarti ketawakalannya pasti lebih kuat, ya. Allah pun berfirman dalam Ibrahim ayat 11 wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun dan hanya kepada Allah lah hendaklah orang-orang mukmin bertawakal. Nabi Muhammad SAW disuruh tawakal. Para nabi yang lain disuruh tawakal. Orang-orang mukmin disuruh bertawakal. Allah menyatakan tawakal termasuk salah satu wujud nyata dari keimanan. Kalau demikian, maka semakin tinggi keimanan, semakin khusus kedudukan orang itu di mata Allah, semakin hebat sikap tawakalnya, bukan semakin tidak tawakal. Maka bagaimana mungkin bisa difahami bahwa tawakal hanya untuk orang awam. Berkata Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala. Wa Ja'lut tawakkuli min maqamil amah batilun Bal al-khasah ahwaju ilaihi minal adat Wa tawakkulul khasoh a'zam min tawakkulil awam Wa huwa min afdalis subul innal khasoh wa a'zamuha menjadikan tawakal sebagai amalan orang awam saja adalah batil. Bahkan orang-orang khusus lebih butuh kepada tawakal dibanding ketawakalan orang awam. Jadi makin khusus kedudukannya, makin hebat amalannya, makin tinggi ilmunya, makin mendalam pemahamannya, makin hebat keimanannya, tawakalnya juga makin luar biasa. Dan tawakal termasuk jalan yang paling utama yang ditempuh oleh orang-orang khusus dan paling agung. Allah Azza wa Jalla memerintahkan Rasulnya untuk bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla dan salah satu di antara sebutan untuk beliau untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah al-mutawakkil. Salah satu sebutan dan nama bagi Nabi Muhammad SAW adalah al-mutawakkil. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, ya. Hadisnya diterima dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an. Ini tentang hadis qudsi. Berkata Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Anta abdi wa rasuli samaitukal mutawakkila." Wahai Muhammad, engkau adalah hambaku dan utusanku, samaitukal mutawakkil. Aku namakan, aku aku namai engkau dengan sebutan al-mutawakkil. Apa arti arti dari al-mutawakkil? orang yang bertawakal. Al-mutawakil dalam bahasa Arab disebutnya isim fa'il dari kata tawakal. Tawakkala itu fi'il madhi, itu bentuk past tense. Tawakkala ya tawakkalu tawakkulan fahuwa mutawakkilun. Tawakal fi ilmu madhi. Ya tawakalu fi ilmu dore. Tawakul itu masdarnya. Isim fa'ilnya mutawakil. Mutawakil itu orang yang bertawakal. Berkata para ulama di antaranya dalam kitab Al-I'tisam dikatakan bahwa ismul fa'il Yufidu sabat wadawam. Isim fa'il memberi makna sabat dan dawam. Sabat itu tetap. Dawam itu continue terus menerus. Sehingga apabila sesuatu diberi sebutan dengan lafaz isim fa'il berarti makna yang terkandung dalam kata itu tetap berada dalam sesuatu itu. Contohnya al-mutawakkil. Orang yang bertawakal. Orang itu disebut al mutawakkil karena sikap tawakal sikap yang melekat di dalam diri orang tersebut, tidak terpisahkan. Maka al-mutawakil lah orang yang memiliki sifat tawakal dengan sifat tawakal yang melekat erat lengket di dalam diri orang itu. Dan salah satu di antara sebutan untuk Nabi Muhammad SAW adalah al mutawakkil. Sebutan itu oleh Allah diberikan kepada beliau. Seperti dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari. Dalam kitab Sahih Bukhari, Allah berfirman, "Anta 'abdi wa rasuli samaitukal mutawakkil." Engkau adalah hambaku dan utusanku. Aku menyebut dirimu dengan sebutan al-mutawakkil. Makna al-mutawakil adalah orang yang benar-benar bertawakal. Orang yang disifati dengan sifat tawakal, dengan sifat yang melekat erat pada diri orang itu. Jadi ketawakalan Nabi Muhammad SAW lebih tinggi dibanding ketawakalan siapapun dari kalangan manusia ini. Beliau apakah orang awam atau orang khusus? Super khusus. Maka kalau orang yang super khusus selevel Nabi Muhammad SAW pun disuruh bertawakal dan beliau sudah mengaplikasikan sikap tawakal ini dalam dirinya, bahkan Allah menyebut beliau dengan sebutan orang yang bertawakal, maka mana mungkin tawakal hanya merupakan amalan orang awam semata-mata. وأما قولهم أن التوكل مناضلة عن النفس في طلب القد والخاص لا ينادل عن نفسه فإن التوكل في المسائل الدينية أعظم من التوكل الذي لا يطلب به إلا حظوظ الدنيا والتوكل أعم من التوكل في مصالح الدنيا Fa innal mutawakkila yatawakkalu 'ala Allah fi salahi qalbihi wa dinihi wa hifdzi lisanihi wa iradatihi wa hadza ahammul umuri ilaih. Adapun ucapan mereka kaum sufi yang menyatakan tawakal itu kebutuhan jiwa terhadap konsumsi dan nutrisi jiwa. Sedangkan orang yang khusus tidak membutuhkan apapun. Ini ucapan super keliru karena tidak ada orang yang tidak membutuhkan sesuatu. Baik sesuatu itu urusan agama, urusan akhirat, bahkan sesuatu itu urusan dunia. Karena betapa banyaknya perkara dunia yang kita sangat butuhkan untuk kepentingan akhirat kita. Tanpa perkara dunia, mustahil kita bisa melaksanakan amalan akhirat. Dalam setiap ibadah akhirat terkandung unsur dunianya. Contohnya sholat. Sholat urusan dunia apa akhirat? Urusan akhirat. Ada nggak aspek duniawi di dalam sholat? Ada baik lahiriah ataupun batiniah. Contoh yang berkaitan dengan urusan dunianya yang tidak diatur oleh syariat tentang pakaian. Kita wajib berpakaian menutup aurat ketika sholat. Maka kita butuh kepada perkara duniawi untuk bisa melaksanakan sholat dengan benar. Apa perkara duniawinya? Pakaian. Apa pakaian? bebas apapun selama mampu menutupi aurat dan tidak tersyabuh dengan orang-orang kafir. Bila silakan. Itu unsur duniawinya akhiratnya, untuk unsur duniawinya, termasuk tempat di masjid, di musola, di atas tanah, di mana saja itu unsur duniawinya. Azan, komat butuh terhadap aspek duniawi untuk membuat Adhan ini lebih luas daya jangkaunya, maka ada speakernya. Speakernya urusan dunianya, urusan akhirat, urusan dunianya. Tapi dibutuhkan, ya. Transportasi untuk melaksanakan haji dan umroh, baik pesawat atau yang lain-lainnya. Itu urusan duniawinya. Dibutuhkan apa tidak? Ya, dibutuhkan. Jihad visa fisabilillah. Ada enggak aspek dunia yang kita butuhkan untuk eh, melaksanakan jihad? Ada pedang. Masa mau pakai telunjuk perang? Kan gitu. Pedang zaman dahulu ya. Zaman sekarang rudal dan yang sejenisnya ya. Jadi tidak ada seorang yang tidak membutuhkan apapun termasuk orang yang paling spesial, orang yang paling khusus termasuk Nabi Muhammad SAW Makan, minum, tidur itu unsur duniawi atau unsur ukhrawi? Dunia. Apa kita butuhkan enggak? Ya butuh kalau kita nggak makan nggak minum lapar lemes haus bisa sholat nggak? Nggak bisa. Untuk saum perlu nggak makanan? Perlu untuk sahur dan untuk buka. Nggak ada makanan nggak bisa kita sahur dan buka. Jadi tidak ada seorang pun yang tidak membutuhkan sesuatu. Ya pasti butuh terhadap dunia, apalagi akhirat. Untuk bisa melaksanakan amalan akhirat, kita membutuhkan sesuatu enggak dari urusan uh diniyah? Iya. Apa contohnya ilmu? Apa contohnya keikhlasan? Apa contohnya hidayah dari Allah? Bisa enggak seseorang sholat tanpa hidayah dari Allah? Tidak. Bisa enggak seseorang melakukan sholat secara benar, berkualitas dan diterima tanpa keikhlasan, tanpa ilmu, tanpa kekhusyuan, enggak, enggak bisa. Itu urusan dini ya. Kita butuh. Siapa yang mampu memberikan semuanya itu kepada kita? Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam hadis yang diterima dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an Nabi wasallam merintahkan kita untuk meminta bantuan, minta pertolongan kepada Allah dalam melaksanakan perintah agama. Berkata Nabi kepada Mu'ad, Ya Mu'ad, Wallahi inni uhibbuka fala tada'anna. Ya. Antakula fi, duburi, fi kulli duburi antakula Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Wahai Mu'ad, demi ya Allah aku cinta kepada kamu. Jangan kamu tinggalkan sehabis sholat untuk berdoa. Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, bantu aku. Tolong aku. Untuk apa? Ala zikrika, untuk bisa berzikir kepadamu wa syukrika untuk bisa bersyukur kepadamu wa husni ibadatika dan untuk melakukan sebaik-baik ibadah kepadamu itu diperintahkan untuk minta kepada Allah kita nggak bisa lepas dari kebutuhan kepada Allah azza makanya dikatakan Tawakul fil masailid diniyah a'zam minat tawakkul alladhi la yatlubu bihi illa khududad dunya. Tawakal dalam urusan agama lebih agung, lebih bernilai daripada tawakal terhadap sesuatu yang tidak bis tidak didapatkan kecuali hanya untuk kepentingan duniawi, enggak. Ya. Tawakal ke, tentang urusan akhirat lebih umum, lebih berharga, lebih bernilai daripada tawakal untuk meraih kemaslahatan dunia. Karena orang yang bertawakal dia bertawakal kepada Allah dalam meluruskan hatinya, membersihkan jiwanya, meluruskan urusan agamanya termasuk memelihara lisannya. Salah satu doa yang masyhur dari Nabi SAW alaihi wasallam yang menunjukkan ketawakalan beliau kepada Allah diserahkannya urusan dunianya jiwa dan raganya termasuk akhiratnya kepada Allah.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 Terus aku juga berlindung kepada engkau dari al-halam. Al-haram, al-haram itu sikap pikun di masa tua. Tidak semua orang tua pikun. Tapi setiap yang pikun pasti orang tua ada anak muda yang pikun. Ada kadang-kadang lupaan gitu. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikan kepada hatiku ketakwaannya. Wazakkiha dan bersihkan hatiku ini. Anta khairu man zakkaha. Engkaulah sebaik-baik pembersih jiwa. Anta waliuha wa maulaha. Engkaulah pelindung dan pemilik bagi hati ini. Diserahkan kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah aku berlindung kepada engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat Wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak khusyuk. Wa min nafsin la tashba dan dari jiwa yang tidak pernah merasa puas. Wa min da'watin la yustajabu laha dan dari doa yang tidak dikabulkan. Jadi itu doa Nabi Muhammad sallallahu wasallam yang kemudian diajarkan kepada kita. Beliau sendiri melakukan itu dan diajarkan kepada orang lain isi konten dari doa itu tawakal kepada Allah, menyerahkan seluruh urusan dirinya, aspek fisik dan psikisnya, dunia dan akhiratnya semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang bertawakal, menyerahkan urusan agamanya pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di setiap sholat orang yang sholat selalu berdoa iya kana'budu wa iya kanasta'in. Makna karena na'budu hanya kepada engkau kami beribadah wa iyyaka nasta'in dan hanya kepada engkau kami minta pertolongan dalam melakukan ibadah tadi. Wa iyyaka nasta'in ini tawakal. Menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa dalam ayat ini Allah memadukan antara ibadah dengan tawakal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan itulah agama secara keseluruhan. Berkata Imam Ibnu Qayyim, "At-tawakkul nisfuddin wa nisfu tsani al-inabah." Fa inna ad-dina isti'anatun wa ibadatun. Fatawakuluh wal isti'anah wal inabah hiyal ibadah. Kata Imam Ibn Qayyim, tawakal adalah setengah dari agama ini. Setengah yang sisanya adalah inabah. Nanti inabah ada tuh di dalam bab yang berikutnya di antara amalan hati ada inabah. Maka agama adalah isti'anah dan ibadah. Isti'anah itu minta pertolongan. Agama ini setengahnya isti'anah, setengahnya ibadah. Tawakal adalah isti'anah dan inabah adalah ibadah. Itu dirasakan oleh Imam Ibn Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin. Walladhi dhanna anna tawakkula min maqam min maqamatil amah dhanna anna tawakkul la yatlubu bihi illa hududud dunya wa huwa ghalat bal atawakkul fil umurid diniyah a'dham Orang yang menyangka bahwa tawakal itu hanya dalam uh, orang yang menyangka bahwa tawakal itu hanya untuk orang awam, dia menyangka bahwa tawakal itu hanya untuk meraih keuntungan dunia semata-mata. Ini keliru, ini salah. Salah persepsi, salah kesimpulan karena salah persepsi. para tawakal tidak hanya dalam urusan dunia tapi juga dalam urusan akhirat dalam urusan agama kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi orang-orang yang menyangka tawakal mah itu bagi orang awam itu, orang-orang macam para wali mah perlu tawakal lagi kepada Allah. Khusus untuk orang awam, bukan untuk orang khusus. Orang itu berkata demikian karena menyangka tawakal itu hanya dalam perkara dunia. Setelah kita berusaha mencari nafkah, berdoa, hasilnya serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu orang awam, kata dia. Keliru dia. Tawakal bukan hanya untuk, eh, untuk perkara dunia, tapi juga untuk perkara agama. Kita minta hidayah kepada Allah. Kita minta pertolongan kepada Allah. Kita minta bantuan kepada Allah. Kita minta tuntunan dan petunjuk kepada Allah. Itu untuk urusan agama. Bukan untuk urusan dunia semata-mata. Dan itulah sikap tawakal kita. Menyerahkan urusan dunia dan akhirat kita kepada Allah Azza wa Jalla setelah berusaha, ikhtiar secara lahiriah dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesalahan kesimpulan itu karena berawal dari kesalahan persepsi. Berkata muallif wa tawakkul min umuriddin allati la tatimul wajibat wal mustahabbat illa biha. Allah Subhanahu wa taala amara rasulahu wal mu'minina bitawakkul wa khassahum alaihi فالله يحبه ويرضاه ويأمر به وما كان محبوبا لله مرضيا له مأمور به دائما لا يكون من فعل المقتصدين دون المقربين Tawakal adalah tawakal termasuk bagian dari agama ini Tidaklah sempurna baik kewajiban ataupun yang sunnah kecuali dengan tawakal. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Rasul dan orang-orang mukmin untuk bertawakal dan mengkhususkan tawakal bagi orang mukmin. Allah menyatakan wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun tuh. Dan hanya kepada Allah lah orang-orang mukmin bertawakal. Wa fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah hendaklah kalian bertawakal kalau kalian benar-benar beriman. Dikhususkan bagi orang yang beriman. Allah juga mencintai wallahu yuhibbul mutawakkilin. Allah juga meridhoi ya. Maka apa saja yang dicintai oleh Allah, yang diridhoi oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah secara terus-menerus tidak mungkin perkara yang seperti itu merupakan amalan orang-orang awam dan tidak berlaku bagi orang-orang khusus. Itu berlaku orang awam terlebih lagi bagi orang-orang khusus. Terbantahlah pernyataan orang yang menyatakan bahwa tawakal hanya untuk orang awam. واما قولهم ان الامور قد فرغ منها فهذا من جنس قول القائل في الدعاء انه لا حاجه اليه لان المطلوب ان كان مقدرا فلا حاجه اليه وان لم يكن مقدرا لم ينفع الدعاء Banyak ucapan ungkapan yang seperti logis dan rasional tapi tidak logis, tidak rasional karena kesimpulan akhirnya bertolak belakang dengan Quran dan hadis yang sahih. Adapun ucapan mereka bahwa seluruh urusan itu sudah dikosongkan dari hati dan dada orang-orang yang khusus para wali Allah. Makanya tidak perlu untuk meminta. Tidak ada kebutuhan sedikit pun dalam dada mereka kepada Allah. Ini sama dengan orang yang berbicara tentang doa. Tidak perlu berdoa kata mereka. Kenapa? Karena kalau yang kita mintai dalam doa itu sesuatu yang sudah ditakdirkan akan diberikan kepada kita, tanpa berdoa pun pasti akan diberi ya. Tapi kalau sesuatu yang kita minta dalam doa itu tidak tidak ditakdirkan akan diberikan walaupun kita berdoa maka tidak akan diberikan kan gitu ya makanya untuk apa berdoa rasional nggak masuk akal nggak dihubungkan dengan takdir seperti masuk akal sepintas seperti masuk akal. Kan kita sudah meyakini tentang takdir ya. Kullu ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa wa, wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Itu hadis. Apa saja yang telah ditakdirkan akan menimpa dirimu tidak akan meleset dari dirimu. Baik yang ditakdirkan itu yang baik ataupun yang buruk. Yang baik contohnya diberi uang, makanan, jabatan, pangkat, kekuasaan, popularitas, pujian orang. Kalau itu sudah ditakdirkan akan menimpa kita, itu gak akan mungkin meluput, gak akan mungkin meleset, pasti akan kita alami. Benar apa tidak? Iya, benar. Termasuk yang ditakdirkan itu yang buruk, sakit, kecelakaan, dihina orang, difitnah orang. Kalau itu sudah Allah takdirkan, nggak akan mungkin bisa kita hindari walaupun kita berusaha untuk menghindarinya. Benar apa tidak? Benar annama asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka dan apa yang tidak ditakdirkan menimpa dirimu tidak akan menimpa dirimu baik yang baik ataupun yang buruk jadi segala sesuatu sudah Allah takdirkan benar enggak itu benar lalu lari kepada kesimpulan yang seperti rasional kalau begitu untuk apa kita berdoa? Kalau begitu untuk apa kita ikhtiar? Berdoa atau tidak, ikhtiar atau tidak, kalau sudah ditakdirkan mah tetap akan menimpa kita. Berdoa atau tidak, ikhtiar atau tidak, kalau tidak ditakdirkan mah Nggak akan bisa kita peroleh, nggak akan bisa kita dapatkan ya. So kalau begitu ngapain berdoa, ngapain ikhtiar. Pernyataan pertama bahwa segala sesuatu sudah ditakdirkan betul apa salah? Betul itu Al-Quran. Kesimpulannya atau pernyataan kedua kalau begitu untuk apa berdoa, untuk apa ikhtiar. Karena walaupun berdoa dan ikhtiar kalau sudah ditakdirkan walaupun tidak ikhtiar, tidak berdoa pasti akan kita dapatkan kan gitu ya. Walaupun kita ikhtiar dan berdoa tapi kalau nggak ditakdirkan nggak akan kita dapatkan. Jadi nggak perlu ikhtiar, nggak perlu berdoa. Benar apa salah? Salah. Salahnya di mana? Salahnya pertama Quran dan hadis menyuruh kita berdoa dan ikhtiar ya. Itu argumentasi syar'i. Makna argumentasi syar'i, argumentasi atau penjelasan yang didasarkan kepada pernyataan syariat dalam Al-Quran dan hadis. Quran hadis menyuruh kita berdoa, menyuruh kita juga ikhtiar berusaha. Sekarang alasan rasionalnya, alasan his, hisinya apa? Alasan yang logisnya apa? Nah, disebutkan وهو نذير قول قول القائل التوكل والدعاء لا يجلب به منفعة ولا يدفع به مضرة وإنما هو عبادة محضة وأن حقيقة التوكل بمنزلة التفريض المحض وهذا أيضا نذير قول من قال إن الدعاء إنما هو علامة محضة Perkataan tadi sebanding atau senada dengan orang yang mengatakan tawakal dan doa tidak akan bisa meraih manfaat dan tidak bisa meraih mazharat Lalu kenapa dilakukan? Ah itu mah ibadah aja. Tidak akan mempengaruhi takdir tapi ibadah dengan ibadah saja kita sudah dapat apa? Pahala. Makanya ketika berdoa tidak berharap dikabulkan. Lalu apa yang diharapkan? Mengharapkan pahala dari doanya itu. Tapi tidak diharap tidak berharap dikabulkan. Berusaha, berusaha ya, secara lahiriah. Tidak berharap berhasil dengan usahanya. Lalu kenapa dilakukan? Mengharap pahala saja dari usahanya. Itu salah apa benar? Keliru. Keliru. Berkata yang lima melukai Qayyim, al aqwal batilah syar'an wa aqlan." Perkataan itu batil baik secara syar'i ataupun secara akal. Wa yajma'uha aslun wahid wa huwa anna haula dhannu أن كون الأمور مقدرة يمنع أن تتوقف على أسباب مقدرة أيضا تكون مع العبد ولم يعلم أن الله سبحانه وتعالى يقدر الأمور ويقضيها بالأسباب التي جعلها معلقة بها من أفعال العباد وغير أفعالهم ولهذا kana tarada qaulahum yujibu ta'tilal a'mal bil kuliyah Perkataan tadi batil baik secara syar'i ataupun secara akal. Ya. Pokok pangkalnya hanya satu. Pokok pangkal atau penyebab kesalahan mereka hanya satu. Apa yang satu itu yaitu mereka menyangka bahwa perkara yang sudah ditakdirkan mencegah atau menolak atau menafikan adanya sebab-sebab yang sudah ditakdirkan yang dilakukan oleh seorang hamba. Mereka tidak mengetahui bahwa Allah mentakdirkan segala sesuatu dan mentakdirkan sebab-sebab yang menjadi penyebab terjadinya sesuatu tadi. Baik penyebab itu adalah amalan seorang hamba ataupun doa. Seperti begini, contoh. Terjadi kebakaran. Takdir Allah bukan? Ya, kalau itu terjadi pasti takdir Allah. Ada penyebab yang rasional, yang realistis apa tidak? Apakah tiba-tiba karena ini sudah takdir Allah, tidak ada api, tidak apa-apa, ujung-ujung celuk api muncul lalu kebakar, apa begitu? Tidak. Tapi pasti ada penyebab yang realistis, yang rasional. Apa penyebabnya? Mungkin ada orang yang rokok gitu ya, cekus, cekes, lalu si korek api yang masih menyala dilemparkan ke tempat sampah. Di sampah ada kertas-kertas yang kering. Dia menyangka itu padam ketika dilempar tertiup angin padam. Ternyata enggak padam. Terus nyala. Terus membesar. Ya. Terus merembet ke bangunan. Jadilah kebakaran. Kejadian utamanya kebakaran, tapi ada penyebabnya. Penyebabnya tadi korek api. Dan korek api yang dilemparkan penyebabnya adalah orang yang lalai tadi. Itu semuanya berkaitan. Seluruhnya itu sudah ditakdirkan oleh Allah SWT Kejadian kebakaran yang sudah ditakdirkan, Allah mentakdirkan sebab-sebab terjadinya kebakaran tadi. Allah mentakdirkan juga pelaku dari timbulnya sebab kebakaran tadi. Itu semuanya Allah takdirkan. Semuanya, ya. Jadi penyebab segala sesuatu termasuk bagian yang sudah ditakdirkan. Kenapa ini terjadi kebakaran? Sebabnya ada orang yang buang anu e, puntung rokok atau korek api yang masih menyala. Kenapa dia melempar korek api yang masih menyala? Karena dia lalai dari Allah dari dari hal tersebut, ya. Kenapa dia lalai? Allah yang melalaikan dia seperti itu. Kenapa Allah melalaikan dia? Itu sebagai balasan yang Allah berikan kepada dia akibat perbuatan dia sebelumnya. Terus berkait itu. Nanti kan orang ini pasti akan dapat musibah apa musibahnya? Ditangkap, dipenjarakan. Oh, kamu penyebabnya kan gitu. Polisi nanti meneliti ini penyebab kebakaran siapa. Mungkin ada CCTV di sana. Oh kelihatan tuh orang itu ngerokok kemudian melemparkan korek yang masih menyala. Oh ini penyebabnya. Bisa nggak dipidana? Bisa dipidana. Kenapa dia dipidana? Hukuman Allah atas kelalaian dia. Kenapa dia lalai? Itu mungkin karena dosa dan kesalahan yang dia lakukan sebelum. Terus begitu. Nah, termasuk doa dan ikhtiar kita termasuk sebab teraihnya sesuatu. Seseorang ingin uang, apa yang dia lakukan? Ikhtiar dan berdoa. Terkait nggak ada hubungan sebab akibatnya antara doa dan ikhtiar dengan uang yang diraih? Ada. Seperti hubungan sebab akibat antara kebakaran dengan korek api tadi kan? Terkait itu, ya. Jadi kaitannya erat dengan keeratan yang tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itulah maka apabila seseorang menginginkan uang, rizki atau kekayaan Kemudian setelah itu e, untuk memperolehnya dia berusaha, ikhtiar, kerja Terus juga berdoa Pasti dapat gak uang itu? Pasti dapat nggak? Hanya dengan berusaha dan berdoa Pasti dapat nggak? Ada yang bisa jawab pasti dapat. Lihat aja kenyataan kalau kita setiap mau cari uang berdoa dan berusaha tidak? Berusaha. Dapat nggak? Selalu dapat nggak? Nggak kan? Ada faktor lain. Apa faktor lainnya? Faktor lainnya itu umpamanya relasinya. Kalau dagang, apakah setiap yang dagang laku? Enggak. Terus bagaimana agar uh, yang menyebabkan dia untung? Banyak pembeli. Ada faktor lain yang di luar kemampuan dia. Baik kemampuan dalam bentuk berdoa ataupun dalam bentuk ikhtiar. Ada orang lain, ya. Ada aturan yang ditetapkan. Orang lain tidak tergerak untuk membeli produk yang kita pasarkan, enggak. Siapa yang membuat orang lain tergerak? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah menggerakkan orang lain untuk belanja ke kita? Mungkin ah, ada sesuatu yang kita lakukan sebelum kita dagang infak, sodakoh, menolong orang. Allah berikan rezeki dengan cara menggerakkan orang-orang untuk belanja ke kita. Betapa banyaknya toko dengan menjual barang yang sama, ya harga sama, kualitas sama, segalanya sama, tapi toko ini penuh berdesak-desak pelanggan, toko yang tadi sepi. Ada yang begitu? Ada. Kenapa orang tergerak ke sini nggak ke sana? Allah yang menggerakkan hati mereka. Apa penyebabnya? Banyak penyebabnya. Ya mungkin menguji orang itu, mungkin juga balasan atas kebaikan orang itu dari Allah Azza wa Jalla karena dia telah berbuat baik sebelum infak, sedekah menolong orang dan yang jenisnya gitu ya. Berbuat baik ke orang tua itu menyebabkan rizki Allah lancarkan dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu semuanya berkaitan secara erat. Jadi doa dan ikhtiar adalah sebab teraihnya apa yang kita inginkan dan itu pun termasuk bagian yang Allah takdirkan dalam kehidupan kita. Al-Quran dan hadis banyak memerintahkan kita untuk berikhtiar, beramal. Seperti contoh, Al-Quran dalam surah At-Taubah ayat yang ke-105 Allah berfirman Quli'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun Katakan oleh Muhai Muhammad Beramallah kalian Berbuatlah kalian Berusahalah kalian Maka Allah akan melihat amal kamu. Demikian juga Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Itu perintah untuk berbuat, beramal, melakukan aksi. Dalam surah Al-Mulk eh, ayat 15 Allah berfirman famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih wa ilaihin nusyur. Berjalanlah kalian di atas permukaan bumi. Maksud berjalan bukan kukurlingan te para rubuh. Tapi berusaha berikhtiar. Wa kulu mir rizqih. Makan sebagian dari rezeki Allah hasil dari ikhtiar kalian tadi ya ini perintah juga dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10 Allah berfirman fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun Apabila kamu sudah selesai melakukan sholat, bertebaranlah kalian di muka bumi. Ini perintah untuk mencari rizki. wabtahu min fadlillah dan cari sebagian dari karunia Allah. Ini perintah. Dan banyak ayat-ayat yang lain. Ya, Berikhtiar itu diperintahkan. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah ditanya, Imran bin Husain menuturkan qala rajulun ya Rasulullah ayak ayu'rafu ahlul jannah min ahlin nar Ada seorang yang bertanya wahai Rasulullah apakah sudah diketahui sudah ditetapkan ahli surga dan ahli neraka Dijawab na'am Ya Terus orang itu bertanya lagi, mayak malul 'amilun?" Oh, terus kalau begitu untuk apa orang-orang beramal? Kalau sudah ditetapkan ke surganya atau ke nerakanya, ngapain kita beramal? Kalau kita sudah ditakdirkan ke neraka, walaupun kita berusaha ibadah dan beramal soleh, nanti ujung-ujungnya ke neraka juga. Tapi kalau ditakdirkan ke surga, walaupun kita dosa, maksiat, kafir, musyrik, nanti akan akan masuk surga juga. Kan gitunya mikirnya tuhnya Apa kata Nabi saw kulun ya'malu lima khuliqalaha atau kulun yuyasarulahu lahu. Setiap orang akan beramal sesuai dengan takdir yang Allah tetapkan bagi orang itu. Allah dalam hari wetlin setiap orang akan dimudahkan kepada apa yang sudah Allah takdirkan atas dirinya. Jadi apa yang dia alami tidak mungkin bertolak belakang dengan hasil akhir. Gak mungkin orang di dunia ibadah amal soleh secara ikhlas secara benar ujung-ujungnya ke neraka nggak mungkin. Jalan menuju ke neraka itu dosa, maksiat, kafir, musyrik, bina. Itu jalan menuju neraka. Jalan menuju surga iman dan amal soleh. Jadi kalau orang ditakdirkan nanti ke surga, di dunianya juga orang itu akan ditakdirkan untuk melakukan beberapa. Allah memudahkan seluruh usaha dia dalam menuntut ilmu. Ya. Ketiga, menerapkan seluruh adab-adab yang harus diterapkan oleh seorang penuntut ilmu. Dia menyertai ikhtiar menuntut ilmunya dengan ketakwaan. Sebab sudah kita terangkan takwa ini berpengaruh kepada kecerdasan, berpengaruh terhadap pemahaman bahkan juga hafalannya. Terus dia juga berupaya menghindarkan diri sejauh-jauhnya dari seluruh kendala-kendala yang akan menghalangi kita dari meraih ilmu. Setelah semuanya itu dilakukan, kita serahkan hasil akhirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Adil pasti akan memberi balasan sesuai dengan apa yang kita lakukan al jazaa'u min jinsil amal. Balasan akan Allah berikan sesuai dengan jenis amalan. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan pula. Kalau ada orang yang sudah melakukan kebaikan tapi ternyata dibalas oleh Allah dengan keburukan, maka ketahuilah kebaikan yang tadi dilakukan itu masih tetap dianggap buruk dalam pandangan Allah. Mungkin aspek lahiriahnya baik tapi batiniahnya yang buruk, niatnya yang salah, yang keliru gitu ya. Mungkin itu salah satu penyebab yang jarang difahami atau disadari oleh setiap orang. Cek. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada pendengar eh ada pertanyaan dari pendengar di Australia hmm. dari Dadang Rahmat. Saya sedang menyimak online. Alhamdulillah suara Ustaz terdengar bagus dan jelas sekali. Saya belum lama mengenal kajian sunnah. Saya dapat info dari teman bahwa kajian yang di Cipaganti itu aliran Wahabi. Mohon penjelasannya Ustadz agar saya bisa menjelaskan kepada teman saya tersebut. Iya. Dadang Rahmat di Australia ya. Barakallahu fiik. Ikuti terus kajian ini. Kebetulan sekarang kita bukan di Cipaganti tapi di mana? Al-Ukhwah Masjid Agung. Tapi kita juga punya jadwal di Cipaganti dua kali sepekan hari Selasa pagi jam 10 dan hari Sabtu sore jam setengah lima ya. Selain kita ada juga yang memakai Cipaganti. Terus yang dimaksud jangan ikuti Cipaganti karena itu aliran Wahabi. Bagaimana penjelasannya? Pertama, <clears throat> Istilah sebutan Wahabi adalah istilah atau sebutan yang sudah lama muncul bersumber dari orang kafir di zaman Belanda itu sudah dimunculkan untuk memojokkan dakwah dan perjuangan para pahlawan padri di Padang sana ya Imam Bonjol terus ya siapa lagi Ya itu siapa? Bukan di Padri sana. Uh, Imam Bo, tuanku Imam Bonjol, Kiai Maja, gitu juga ya. Eh Kiai Maja makanya di Jawa sama di Ponorogo ya. Itu dulu menegakkan tauhid, berkibarnya bendera jihad itu karena dorongan kaum Padri. Untuk mematikan mereka disebar, mereka dibenturkan dengan kaum adat yang apa memelihara ritual-ritual syirik gitu ya. Terjadi pertempuran lalu kaum adat dibantu oleh Belanda oleh VOC lalu melebarlah perlawanan menjadi uh, jihad nasional kayak itu. Salah satunya disebar untuk memojokkan mereka adalah istilah Wahabi ya. Akibatnya apa? Wahabi dikesankan sebagai sebuah ajaran yang lebih sesat daripada Yahudi dan Nasrani. Padahal coba lihat yang kita ajarkan apa? Tauhid yang bersumber dari Quran dan Sunnah dengan mengikuti pemahaman dan penjelasan para ulama as-salafus saleh. Ulama-ulama terdahulu yang kita kaji yang kita apa namanya kutip adalah imam-imam ahlus sunnah yang dikenal seluruh para mudawin hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud dan yang lain-lainnya Seluruh imam madhab yang empat, Imam Abu hanifa Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam uh, Malik, itu juga kita kutip. Dan imam-imam yang lainnya, seperti Imam An-Nawawi, seperti Imam Ibnu Hajar al seperti Imam ibn Qayyim dan yang lain-lainnya. Ya. Kalau semua itu disebut dengan wahabi dan dianggap sesat dan keliru, para bersumber dari Quran Sunnah menurut pemahaman para ahlinya, lalu yang benar itu yang anti wahabi gitu. Ya. Jadi tunjukkan di mana letak kekeliruan kesalahan orang-orang disebut dengan sebutan Wahabi. Kalau kekeliruan, oh mereka anti solawatan. Kata siapa? Kita suka solawat apa tidak? Kita anjurkan solawat setiap malam Jumat, hari Jumat. Silahkan sebanyak mungkin. Itu yang dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita larang adalah melakukan kebid'ahan dalam bersolawat. Solawat yang dilakukan, lafadnya diambil dari karangan orang, tapi dari ajaran Nabi kita tidak pakai. Oh Wahabi itu anti ziarah kubur. Kata siapa? Kita anjurkan ziarah kubur itu sunnah silakan. Ketika kita membahas tentang masalah kematian, kita anjurkan untuk ziarah kubur. Salah satu penambah iman adalah ziarah kubur. Yang kita lakukan adalah melarang berbuat syirik ketika ziarah kubur. Minta-minta ke kuburannya, kayak begitu ya. Nah, oh salafi itu atau uh, wahabi itu suka mencelak pihak lain. Coba siapa nama organisasi kelompok yang kita sebut pernah siapa? Kita nggak pernah menyebut nama orang, kita nggak pernah menyebut nama kelompok, partai, organisasi atau apapun. Yang kita bahas adalah hukum terhadap amalan-amalan yang dilakukan oleh manusia, seperti umpamanya mabuk haram, judi haram, gibah haram, Terus menyangkut kepada masalah-masalah akidah orang yang berkeyakinan ingkar kepada takdir itu keliru tanpa menyebut orang. Tidak kita tidak pernah menyebut orang, ya. Yang kita bahas adalah amalan. Tapi akhirnya pelaku dari amalan ini merasa ter singgung, lalu dianggap, oh kita menyesatkan orang. Kalau umpamanya salah berarti kita memfonis ahli neraka. Kapan kita memfonis ahli neraka? Siapa sekarang yang nyata-nyata kafir dan memusuhi Islam? Umpamanya Presiden Amerika. Kafir enggak? Kafir. Pasti enggak dia ke neraka. Ada yang berani? Enggak. Kafir ya, tapi kalau dalam kekafiran ini mati pasti masuk neraka. Tapi berani nggak? Dia pasti ke neraka. Enggak, karena apa? Belum mati. Mungkin nggak sebelum matinya tobat dan masuk Islam? Sangat mungkin. Ada nggak orang yang tadinya anti-Islam kemudian tobat, menangis dan menyesal atas penghinaan dan kejahatan dia terhadap Islam? Ada banyak yang seperti itu. Para sahabat tadinya anti-Islam Tadinya memusuhi Islam, memerangi Islam, mau membunuh Nabi Muhammad SAW tapi dapat hidayah. Pernah enggak Umar bin Khattab mau membunuh Nabi SAW? Iya. Pernah enggak Abu Sufyan Khalid bin Walid mau membunuh Nabi SAW dan memerangi di medan perang? Pernah. Bukan hanya cita-cita tapi sudah. Waktu perang Badar ikut, waktu perang Uhud ikut. Siapa orang kafir yang waktu itu masih kafir yang menyebabkan menjadi penyebab kekalahan kaum muslimin di medan perang Uhud? Khalid bin Al-Walid yang waktu itu masih kafir. Tapi mereka kemudian Allah beri hidayah masuk Islam dan bagus keislamannya dan mati dalam keadaan Islam. Jangan terlalu dini memfonis orang sebagai ahli neraka. Makanya kalau kita katakan mabuk itu dosa, apakah kita memfonis si pemabuk sebagai ahli neraka? Tidak. Judi itu haram. Apakah kita memfonis pelaku perjudian sebagai ahli neraka? Tidak, kita tidak sedang memfonis pelaku tapi sedang menghukumi sebuah perbuatan. Ya. Judi haram, mabuk haram. Pelakunya mungkin nggak sebelum matinya tobat? Mungkin. Ada nggak di sini yang dahulunya pernah mabuk, pernah judi? Mungkin ada. Sekarang sudah tobat, ya. Dan mungkin mati dalam keadaan lebih baik keislaman daripada kita. Kemudian masuk ke dalam surga sangat mungkin. Itu yang kita lakukan. Tapi orang karena sentimennya berlebihan ketika kita menyatakan bahwa judi itu haram, oh itu memfonis pelaku perjudian sebagai ahli neraka. Memangnya surga itu mau diborong sendirian loh. Sepi kalau sendiri ke sana. Ada yang ngomong begitu? Ada. Itu orang tidak ilmiah ngomongnya ya. Tidak memberi bantahan secara ilmiah. Jadi tuduhan mereka bukan karena benar-benar kita melakukan seperti yang mereka tuduhkan, tapi karena terdorong sikap sentimen yang berlebih-lebihan. Ya, coba tunjukkan di mana kekeliruan kita dan kapan kita ngomong seperti yang mereka tuduhkan tersebut. Ada buktinya semua kajian kita direkam, rekamannya ada, disebar. Ya, Ketika ada hal yang betul-betul keliru, beritahukan dan kalau betul keliru, kita cabut, kita tobat dari hal itu dan kita akan berubah ke arah yang benar. Jadi sebutan Wahabi adalah sebutan yang disebar untuk menghalang-halangi orang dari kebenaran. Sama dengan oh Islam itu teroris, Islam itu pasti ngebom, Islam itu pasti bodoh, Islam itu pasti korupsi. Sama dengan seperti itu tuh. Hanya karena mungkin ada oknum yang seperti itu lalu digeneralisir. Sehingga orang jadi anti-Islam. Islam identik dengan teroris, Islam identik dengan kebodohan, dengan kejorokan, dengan kemiskinan. Karena memang media memblow up hal-hal tadi. Terciptalah opini lalu muncullah antipati. Demikian juga dengan istilah Wahabi ya. Wallahu alam bisawab. Cukup sampai di sini saja sebentar lagi maghrib insyaallah kita akan berjumpa kembali esok hari di Telkom ya membahas kitab tauhid. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaikal Alhamdulillah rabbil alamin. alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan syukuran jazakallahu khairan kepada al Abu Haidar as sendawi hafizahullah atas penyampaian materinya pada kesempatan sore yang berbahagia ini dan in khatiban azanillahu ayakum insyaallah besok pagi seperti biasa kajian rutin pembahasan kitab Riyadus Solihin menggunakan bahasa Sunda disiarkan secara langsung oleh Radio Raja Bandung 1476 AM dan juga disiarkan secara streaming live Facebook dan juga YouTube Radio Raja Bandung dimulai pukul 6.30 dimulai pukul 5.30 sampai dengan pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian barat. Sekali lagi siaran langsung seperti biasa dari Masjid Umar bin Khattab di Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat kajian pembahasan kitab Riyadus Solihin menggunakan bahasa Sunda bersama Ustadz Abu Haidar Asundawi Hafizahullah dimulai pukul 5.30 sampai dengan pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk kajian sore harinya seperti biasa kajian Tauhid bersama beliau Al-Ustadz Abu Haidar Asundawi di Masjid Darul Isan Telkom Corporate University Geger Kalong, Bandung dimulai pukul 16.30 sampai dengan menjelang maghrib melanjutkan pembahasan kitab Tauhid uh, Al-Qaulul Al Mufid ala kitab Tauhid dan memasuki bab beriman kepada sang peniup, sang kakalah Baik ikhwatiman azanil huwa'iyakum nanti juga jangan lupa kajian hari Sabtu Ahad kajian long weekend bersama Yayasan Tarbiyah Sunnah dan Radio Roja Bandung insya Allah akan diselenggarakan di masjid-masjid yang sudah familiar yaitu di Masjid Cipaganti Bandung dan juga Masjid uh, eh, Al Furqon di Jalan Jurang Bandung. Baik untuk kajian sore hari ini kami cukupkan sekian. Kami ucapkan syukran jazakumullah khairan atas atensinya dan mohon maaf apabila terjadi banyak kesalahan dan kekurangan pada saat penyiaran ini berlangsung. Kami tunggu kritik dan saran Anda untuk perbaikan siaran dari Radio Roja Bandung dan juga kajian-kajian diselenggarakan oleh Yayasan Tarbiyah Sunnah di Kota Bandung ini. Kami segenap pura yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.